manusia celaka menimbang-nimbang berfikir Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika Wa ashadu anna muhammadan abaduhu wa rasuluh Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Bapak Ibu Rahmatullah Kita akan membahas hari ini Lanjutan surah Al-Mudassir Dan kita sudah membahas Sampai ayat 10 Pada pembukaan surah Al-Mudassir Kita telah mendapatkan beberapa pesan dari Allah Subhanahu wa taala untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pengemban risalah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendaklah bersungguh-sungguh untuk menyampaikan risalah ini kum fa'anzir dan hendaklah bersungguh-sungguh mengagungkan Allah Subhanahu wa taala warabbaka fakabbir dan hendaklah menjaga kesucian karena risalah ini datang dari Allah yang Maha Suci karena itu di antara ciri seorang mukmin adalah dia selalu menjaga kesuciannya orang yang selalu menjaga wudhu berbeda dengan orang yang tidak pernah berwudhu atau tidak menjaga wudhunya bahkan ada seorang sahabat yang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diceritakan bahwa terompanya masuk surga lebih dahulu karena sahabat ini selalu menjaga wudhunya yaitu sahabat Bilal ibnu Rabah wasiyabaka fatohir dan pakaianmu adalah kau sucikan dan kemudian Allah juga berpesan agar menjaga dirinya jangan sampai berbuat dosa hindari dosa karena ketenangan jiwa akan didapat ketika seseorang bersungguh-sungguh bersih dari dosa. Allah berfirman waruzza fahjur setelah itu juga Allah berpesan bahwa agar jangan sampai mengharapkan balasan dunia dalam segala kebaikan-kebaikan yang telah kamu perbuat wala tamnun tastakfir dan pada bagian akhir dari pesan Allah subhanahu wa ta'ala yaitu agar bersabar karena menjalankan perintah Allah membutuhkan kesabaran. Allah berfirman, "Wali robbika fasbir." Kemudian pada hari ini kita akan membahas mengenai kisah seorang yang pada Allah Subhanahu wa taala dimudahkan segala urusan dunianya Allah beri dia kekayaan dan Allah beri dia anak yang banyak dan anak-anaknya juga oleh Allah Subhanahu wa taala dimudahkan urusannya dimudahkan urusan penghasilannya tanpa dia pergi jauh tanpa dia pindah kota pindah kampung di tempat dia berdiam di situ dia mendapatkan penghasilannya yang banyak Allah kumpulkan satu keluarga besar itu Allah berikan kepada mereka kemudahan-kemudahan di dunia Allah bikin mereka cerdas-cerdas Anaknya diberi kepintaran-kepintaran Dan dia sendiri <coughs> sang ayah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan berbahasa Arab yang fasih sampai dia dikenal sebagai seorang ahli syair yang paling ulung pada masa itu dan tidak ada seorang pun yang bisa menandingi kemampuan dia bersyair. Perhatikan orang ini. Dia diberi kemudahan oleh Allah, diberi keahlian oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberi harta yang banyak. Tapi apa orang ini yang dia perbuat terhadap Allah Subhanahu wa taala? Malah dia sombong. Dia merasa bangga dengan dirinya, dia merasa hebat dengan dirinya dan dia memusuhi Rasulullah SAW. Orang ini pernah mencoba mendengarkan ayat-ayat Al-Qur'an dan langsung mendengarkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kemampuannya bersyair, kehalusan perasaannya, kelembutan jiwanya dalam menangkap setiap bahasa dari bahasa Al-Quran. Akhirnya dia terkagum-kagum ketika mendengarkan bahasa Al-Quran yang dibacakan Rasulullah SAW. Dia mengucapkan ketika mendengar Al-Quran, setelah mendengar Al-Quran, dia bercerita kepada kawan-kawannya tentang indahnya Al-Quran dia mengatakan seperti ini dia wallahi demi Allah innala qawlahu lahalaw sungguh apa yang dibacakan Muhammad itu sangat indah halaw manis nyaman bisa kita menikmatinya kata dia wa inna alaihi latalawa dan kalau kita mendengarkan dengan sungguh-sungguh kita akan terlena dengannya wa inna a'lahu la musmir bahwa didekati dari atas kita akan mendapatkan banyak buah banyak hikmah wa inna asfalahu la mahudik kita menikmati dari bawah dari atas bacaannya dari bawah bacaannya subhanallah semua menyejukkan jiwa kata dia wa innahu ya'lu wa ma yu'la alaih tidak ada bahasa apapun tidak ada syair manapun yang bisa mengalahkan bacaan yang yang dibacakan Muhammad kata orang ini orang ini namanya adalah Al-Walid Ibnul Mughirah namun ketika orang-orang kafir Mekah mendengar bahwa Al-Walid telah terpengaruh dengan Muhammad Al-Walid telah terpengaruh dengan Muhammad dia sudah mulai kagum dengan Al-Quran dia bercerita kemana-mana Al-Quran hebat Al-Quran dahsyat Muhammad ini orang hebat Abu Jahal mendengar kisah ini Abu, Abu Jahal mendengar cerita ini, Abu Jahal segera bergerak. Ini bahaya. Kalau sampai Al-Walid Ibn Mughirah masuk Islam ikut Muhammad, ini nanti orang-orang akan berbondong-bondong masuk Islam ikut Muhammad. Maka segera Abu Jahal mengutus seseorang untuk menemuinya dan menawarkan kepadanya harta yang banyak. Sungguh, kata orang utusan ini, kalau kamu masih bertahan sebagai orang yang bersama kami dan tidak ikut Muhammad kata Tuhan ini semua telah bersepakat untuk memberikan kamu harta mari kita dengarkan apa ceritanya akhrajal hakim hakim menceritakan an ibn Abbas dari ibn Abbas an walid bin Mughirah bahwa Walid bin Mughirah ja'in nabi sallallahu alaihi wasallam dia mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqara'a alaihi al-Qur'an maka dibacakan kepadanya Al-Qur'an faka'annahu raqqalahu tiba-tiba hatinya dia menjadi luluh mendengarkan Al-Qur'an fabalagha dhalika Abu Jahal Abu Jahal mendengar berita ini fa'atahu Abu Jahal segera mendatanginya Faqal dia mengatakan, "Ya Am, inna qaumaka yuriduna itma'ulak lak yu'tuka." Eh, jangan terpengaruh dengan Muhammad. Kami telah sepakat untuk memberikan kamu harta. Fa innaka ataita Muhammadan litata'arrad ma lima kibalalahu. Kamu menemui Muhammad sebetulnya bukan untuk ikut dia, tapi untuk menandinginya. Qala, Aku alim ya Quraisy anni min aksariha malan. Wahai Quraisy, engkau tahu aku ini paling kaya. Aku tidak butuh harta. Qala fakul fi qawlan yablughuka ka'annaka munkirun lahu. Ya udah katakan bahwa kamu tidak setuju dengan Muhammad. Katakan bahwa kamu tidak mau ikut Muhammad. Jangan sampai kamu mendukung dia. Kata Abu Jahal. Qala, "Mada aqul?" Apa yang aku selalu sampaikan? Maafikum ah, rojulun a'lam bisyar minni. Tidak ada seorang pun yang bisa menandingi aku di antara kalian. Mengenai bersyair. Aku mengerti apa yang disampaikan Muhammad. Benar itu dia. Perkataan yang manis, yang indah. Aku seorang ahli syair. Kenapa engkau menyalahkan aku? Aku telah menikmatinya. Akhirnya, kemudian Abu Jahal bingung. Oh, iya. La yardu angka komak hatta takul fi La yardu anka kaumuk hatta takula fi. Kaummu tidak setuju kalau kamu ikut Muhammad. Katakan bahwa kamu tidak suka pada Muhammad. Akhirnya Al-Walid berpikir takut kehilangan kedudukan, takut diisolasi oleh kawan-kawannya. Ini sudah mulai berpikir gengsi. Padahal sudah hampir beriman. Hampir-hampir itu iman masuk ke hatinya. Saking indahnya Al-Quran. Berpikir, dia coba bolak-balik duduk berjalan mencari jawaban apa yang paling tepat untuk menggambarkan ini yang dibaca Muhammad ini Al-Quran sehingga kaumku tidak menyerang aku tidak menjelekkan aku tidak membenci aku sehingga aku tetap mendapatkan posisi yang tinggi ke kaumku apa ya yang paling tepat sehingga aku tidak nampak aku mendukung Muhammad akhirnya dia sepanjang malam tidak tidur berjalan dari pintu ke pintu mencoba merenung memandang pandangannya ke arah padang sahara yang terbuka dia mencoba mencari alasan apa kira-kira yang paling tepat untuk disampaikan tentang apa yang diucapkan Muhammad itu akhirnya dia menemukan sebuah ucapan hadza sihrun yu'thar paling tepatnya dikatakan itu sihir sihir Muhammad pen, penyihir jadi saya pakai itu sihir kenapa karena kalimat-kalimat itu membuat seseorang bisa tersihir terpengaruh terpancing emosinya berarti itu sihir maka diulang-ulang itu kata-kata hada sihrun yusar hada sihrun yusar diucapkan akhirnya kepada kaumnya bahwa apa yang disebutkan Muhammad adalah sihir kaumnya terpengaruh bahwa benar akhirnya kaumnya tidak ada yang beriman kepada Rasulullah SAW dan dia bisa mempengaruhi mereka karena dia merasa dirinya sudah kaya <laughs> merasa dirinya sudah punya segalanya merasa dia tidak perlu beriman kepada Muhammad Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan dalam surah Al-Mudassir Allah berfirman Zarni waman khalaqtu wahida biarkan aku akan berhadapan langsung dengan makhluk ini yang aku ciptakan ini sendiri biarkan aku sendiri langsung yang akan menghadapinya ini manusia tidak tahu diri sudah diberi segala kelebihan masih saja tidak beriman Allah menyebutkan wajah lahu malam مَمْدُودَ padahal aku sudah berikan kepadanya harta yang luas masih kurang apa orang-orang seringkali justru semakin sombong ketika diberi harta yang banyak dulu ketika masih gajinya 2 juta, 1 juta dia mesti rajin ke masjid rajin berdoa rajin melakukan kebaikan-kebaikan tapi ketika sudah mulai penghasilannya di atas 10 juta sudah berganti mobil berasi, sudah ada tidak terdengar lagi yang tadi naik motor masih mendengar ada dia bisa sempat mampir ke masjid tapi ketika sudah mulai naik mobil yang ber-AC tidak terdengar itu azan di sekitarnya maka dia sudah tidak mampir lagi ke masjid di kantornya sudah merasa punya kedudukan tinggi maka dia sudah merasa nggak level duduk bersama staff-staffnya di masjid akhirnya dia sudah semakin jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala kata Allah وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا aku telah jadikan kepada mereka harta yang luas. Kenapa kau tidak mau patuh kepada aku? Bahkan aku telah berikan kepadanya anak-anak. Anak-anaknya banyak. Semuanya berkumpul. Dalam satu tempat. Tidak usah jauh-jauh. Tidak ada yang pergi jauh hanya untuk mencari nafkah. Tidak. Semuanya di sekitar kampung itu, di negeri itu. Kata Allah. Wa banina syuhuda. Banin, anak-anak yang banyak jumlahnya dan berkumpul di sekitarnya. Ini kebahagiaan bagi orang tua ketika semua anak-anaknya mendekat kepadanya. Maka dia diberi kebahagiaan ini, diberi nikmat yang begitu banyak. Jadi salah satu unsur seseorang itu mempunyai kesenangan atau dia dianggap lebih bahagia pada yang lain. Pertama, harta yang banyak dan luas. Yang kedua, anak-anak yang banyak dan tidak berpencar-pencar. Anak-anaknya semua berdekatan di sekitarnya. Itu salah satu unsur kebahagiaan yang menurut versi manusia materialisme. Jadi mereka menganggap di sini ciri-cirinya harta yang luas dan banyak, yang kedua anak-anak yang banyak dan semuanya berdekatan tempatnya tidak berpencar-pencar. Kemudian setelah itu yang ketiga adalah kata Allah, Aku telah membuka baginya pintu-pintu rezeki yang mudah. Allah sudah mudahkan segala urusannya. Subhanallah, perhatikan barakallahu. Di sini kita belajar bahwa belum tentu ya bahwa seseorang karena banyak dosanya kemudian uh, rezekinya sempit enggak ada banyak orang setiap hari sibuk dengan dosa tapi ada Allah urusannya urusan rezeki urusan harta urusan kedudukan semakin dipermudah oleh Allah kenapa supaya semakin lengkap dosanya sebab apa sebab Allah telah menyiapkan baginya azab yang pedih jadi jangan salah persepsi. Kemudian dianggap bahwa setiap ibadah itu ada kaitannya dengan penghasilan. Kalau seseorang rajin sholat duha, aku nanti punya penghasilan banyak. Enggak begitu. Ibadah sholat duha itu ibadah. Ya sudah jangan hubung-hubungkan dengan penghasilan. Penghasilan itu sudah ada jatahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah menjatahkan rezeki masing-masing. Seorang ahli ibadah miskin banyak, bukan karena ahli ibadah pasti kaya enggak jadi makanya kalau ibadah jangan hubung-hubungkan ada seorang mengatakan Pak Ustadz aku sudah rajin sholat tahajud rajin sholat duha kenapa ya Pak Ustadz kok masih miskin aja aku nih itu si fulan gak pernah sholat tahajud gak pernah eh, duha bahkan gak pernah ke masjid Pak Ustadz mungkin gak sholat kali tapi kok semakin mudah rezekinya nah itu dia Bapak Ibu kalau Bapak Ibu melihat ada seorang dimudahkan urusan hidupnya, dilancarkan jalan rezekinya, tapi dia semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan salah persepsi. Ini orang sedang dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diadab. Itu namanya istidraj. Diulur. dibayarkan oleh Allah sampai lengkap dosanya lalu Allah jebloskan ke tempat yang pedih jadi tetaplah dekati Allah jangan mendekatinya karena punya kepentingan-kepentingan dekati Allah sebagai hamba taati Allah sebagai hamba <coughs> jangan mentaatinya karena punya keinginan-keinginan tersembunyi di balik Allah tahu dan nah, jangan dihubung-hubungkan saya pernah punya pengalaman salah seorang <coughs> salah seorang ibu-ibu dia saya habis ngisi pengajian saya di KJRI di Los Angeles ada salah seorang ibu-ibu datang mendekat Pak Ustad, saya sudah sampai ke Amerika nih Pak Ustad. saya nyangka sampai ke sini saya akan berubah nasib saya sejak muda Pak Kiai memberikan nasihat bacalah selalu surat yasin setiap hari dan lakukan salat duha kalau kamu ingin kaya sejak masih muda Pak Ustadz saya sampai tua begini setiap hari baca surat yasin setiap hari salat duha Pak Ustadz tapi kenapa aku nggak kaya-kaya Pak Ustadz saya bilang ibu sampai ke Amerika belum kaya belum Pak Ustadz ke Amerika belum kaya saya bilang kalau hanya yang jadi orang miskin lebih bagus Indonesia bu saya Kenapa sampai ke Amerika kalau hanya sama-sama miskin? Saya nggak percaya. Coba saya ingin tahu rumah ibu. Saya diajak ke rumahnya. Benar pak, ya Allah. Beliau punya rumah sangat sempit. Itu pun numpang dan pekerjaannya hanya tukang cuci. Di sana mahal sebetulnya, tapi dia masih merasa tidak cukup dalam penghidupannya. Jadi benar memang dia tidak kaya setiap seperti yang lain ibu sudah tua dan mungkin dia akan meninggal di sana. Dia sudah tidak mau kembali lagi ke Indonesia karena sudah terlalu lama di sana. Nah, saya tanya pada ibu itu, ibu, ibu kenal Bill Gates nggak? Bu oh, kenal Pak Ustadz, siapa tuh? Dia orang terkaya di Amerika. Dia pernah sholat duha nggak bu? Enggak Pak Ustadz. Pernah baca Yasin? Enggak. perhatikan. Jadi kalau ibu baca Yasin, sholat duha, jangan hubung-hubungkan dengan kekayaan dia itu nggak pernah baca yasin nggak pernah sholat dua dia kaya bu jadi persoalan kaya miskin itu nggak ada hubungannya dengan ibadah ya kita ibadah ibadah karena Allah jangan karena ingin kaya sholat tahajud sholat tahajud karena Allah jangan karena ingin kaya jangan hubung hubungkan dengan tujuan tujuan sifat materialistik biar ibu dapat pahala oh gitu pak Ustaz iya coba ibu kenal nggak Donald Trump kenal dia sempat nggak sholat duha nggak sempat dia nggak beriman pak Ustaz gimana sholat duha ya sudah dia orang terkaya di Amerika jadi inilah Bapak Allah ini perhatikan Allah ceritakan ini ini orang yang paling Allah benci kata Allah sengaja aku luaskan hartanya sengaja aku tambahkan anak-anaknya semakin senang dia semakin banyak dosanya dan sengaja aku mudahkan rezekinya wa lahu malam mamduda wa banina syuhuda wa mahattu lahu tamhida dan itu memang ternyata dia semakin tamak semakin rakus, semakin mengejar kekayaan. Berdasarkan ini, berkumullah bahwa seseorang semakin dimudahkan kekayaannya, semakin rakus dia untuk mencapai yang lebih banyak. Saya lagi, ini rumus dari Allah Subhanahu wa taala bahwa semakin seseorang dimudahkan kekayaannya, rezekinya, hartanya, maka dia akan semakin rakus. Makanya banyak para koruptor rata-rata orang yang sudah kaya. Lihat Bapak Ibu, rata-rata para koruptor mereka orang yang sudah kaya apa kata Allah setelah diberi segalanya summa yatma'u an azid masih dia tamak untuk menambah lagi menambah lagi di sini dia hati-hati ketika sudah dimudahkan oleh Allah SWT akan semakin mudah akan semakin tamak seorang ketika penghasilan masih satu juta dia tidak pernah berpikir untuk uh, membeli motor dia yang penting aku sehat dan dia berjalan naik angkot dengan tenang dan bahagia tapi ketika sudah penghasilannya bertambah menjadi 3 juta baru berpikir ingin mengambil kredit motor maka dia sudah mulai belajar berhutang tadinya nggak perlu pikir tentang berhutang setelah penghasilan meningkat dia tadinya sudah merasa cukup wah cukup dah punya motor yang penting aku punya motor sudah begitu Allah kasih penghasilan lebih penghasilan sudah mulai naik 20 juta berpikir mulai mengambil kredit mobil Innova Masya Allah nah, mulai dia berpikir akhirnya hutang tidak berhenti nah, kata dia berpikir ya udah yang penting aku punya rumah satu dan aku punya mobil satu udah cukup Allah tambah penghasilannya menjadi 50 juta lalu berpikir pengen bikin rumah yang satunya lagi dan pengen beli mobil yang satunya lagi sampai kemudian dia sibuk mengurus garasinya karena nggak cukup terus dan terus meningkat di mobilnya ada empat apa di rumahnya ada empat ada ada empat mobil masya allah di rumahnya ada empat mobil masya allah sekalipun masih takwa takut pada istri tua masya allah tetap satu masya allah nah, itu dia luar biasa tapi kecintaan terhadap harta, mengejar untuk kaya itu selalu muncul kata Allah, summa mau an azid. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menegaskan Bapak, inilah manusia yang bandel yang tidak punya dalam dirinya rasa terima kasih. Inilah manusia yang tidak tahu diri yang di dalam dirinya telah bercokol kekafiran. Allah firman, "Kalla innahu kana liayatina anida." Anid artinya bandel. Keras hatinya, membatu. Sudah hampir-hampir menerima Al-Qur'an. Sudah terpengaruh dan terpesona dengan indahnya Al-Qur'an. Betapa indahnya itu yang dibacakan Muhammad. Hampir mengatakan aku beriman eh ditahan kembali, dicabut kembali, ditelan kembali itu duda. Perhatikan di sini. Kata Allah, "Kalla innahu kana li ayatina anida." Kalla artinya lizajar. Penolakan. Sekali lagi tidak. Sungguh orang ini adalah manusia yang bandel. Nah, Allah telah memberi gelar manusia anit. Jadi kalau ada orang yang bandel lebih nasihat nggak mau diajak sholat nggak mau tetap pengen yang ketemu maksiat apa gelarnya pak Ani. Anit kamu Anit jadi, sering ingetin ya jangan jadi manusia ya. Anit apa ancamannya apa ancamannya bagi manusia Anit ancamannya pertama kata Allah Saurhikuhu sa'uda Urhik Artinya akan aku bikin dia capek dan lelah As'ud menaik Maksudnya apa? Maksudnya begini Nanti di dalam neraka ada sebuah gunung terbuat dari api Dan semuanya membara Seperti gunung es tapi api semuanya bertumpu dan Allah paksakan orang itu wajib naik ke gunung ini. Rasulullah menceritakan dalam hadis bahwa ketika orang ini menempelkan tangannya ke gunung ini langsung semua tangannya lepuh. Yang kiri disentuhkan lepuh, kakinya lepuh. Berusaha naik, dia sudah terjatuh lagi. Kemudian dikembalikan lagi oleh Allah tangannya, kakinya setelah itu diperintahkan lagi, naik lagi, naik terus. Lepuh lagi itu tangan, lepuh itu badannya, dadanya, lepuh kakinya, semua. Akhirnya terjungkal kembali, dipaksa lagi, naik, naik lagi. Begitu seterusnya, selama-lamanya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Sa'urahikuhu Sa'udah Naudzubillah dalik. Semoga Allah menjaga kita semua insyaallah. Amin. Amin. Apa dikatakan di sini? as-su'ud jabalun finnar sebuah gunung dalam api Rawa Ibnu Hatim berkata Ibnu Hatim an Abi Sa'id Al-Khudri dari Abi Sa'id Al-Khudri an Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi qawlihi ta'ala ketika menafsirkan ayat Sa'urhikuhu sa'uda qala Rasul bersabda huwa jabalun finnar huwa jabalun finnar itu sebuah gunung dalam api minnarin terbuat dari api gunung itu terbuat dari api yukallaf ayyas adahu maka orang-orang yang punya sifat anis oleh Allah dipaksa untuk menaikinya faida wadu ayadahu dhabat ketika tangannya diletakkan langsung lepuh wa idza rafa'aha adat ketika diangkat kembali lagi itu tangan Faida wadu arijlahu ketika dia meletakkan kakinya, zabat kakinya langsung lepuh. Wa idza rafa'aha atat ah, ketika dia mengangkat kakinya kembali lagi. Rawahu Tirmidzi. Dr. Imam Tirmidzi. Begitulah nasib para pendurhaka yang sibuk dengan hartanya sehingga terlena dengannya dan kemudian sombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah gambarkan sikap dia ketika dia ditawarkan harta yang banyak, ketika dia diberi iming-iming dan ditakut-takuti bahwa nanti kamu akan benci kepadamu dan kamu tidak akan mempunyai kedudukan yang tinggi kalau kamu ikut Muhammad, padahal di hatinya sudah ada keterpesonaan terhadap Al-Qur'an. Maka dia mulai berpikir, berpikir. Allah gambarkan dalam Al-Qur'an pada ayat berikutnya. Perhatikan digambarkan ketika di sepanjang malam dia tidak tidak bisa tidur memikirkan apa alasan yang bisa disampaikan. Allah berfirman, innahu fakkara wa qaddar dia berpikir memikirkan kalimat apa yang tepat menimbang-nimbang qaddar apa alasanku supaya aku tidak beriman tapi juga aku tidak mengingkari itu bahwa itu sangat luar biasa tapi aku disukai oleh kaumku nah perhatikan barakumullah dia berpikir aku tidak kaifa qaddar sungguh celaka apa yang dia renung-renungkan ditimbang-timbangkan Summa kutila kaifa qaddar. Sungguh. Ternyata setelah dia bolak-balik, bolak-balik, dia berpikir apa yang dia cari-cari, ternyata yang dia cari-cari alasan untuk mengingkari Al-Quran. Maka inilah manusia celaka. Menimbang-nimbang berpikir untuk menolak Al-Quran. Summa kutila kaifa qaddar. Kemudian orang ini mencoba memandang-mandang, melihat lagi, summa nazar, melihat lagi, terus bolak-balik. Kemudian dia setelah itu bermuka sinis terhadap Al-Qur'an. Summa abasa wa basar. Kemudian dia berpaling dari ajaran Allah Subhanahu wa taala. Summa wa stakbar Puncaknya dia berpaling dan kemudian bersikap sombong dan tidak mau mengakui kehebatan Al-Qur'an dan kemudian dia hanya mengatakan faqala in hadha illa sihrui yusar itu hanya sihir itu hanya sihir yang membuat orang terpengaruh akhirnya dia kemudian gagal tidak menjadi orang beriman lalu dia mengatakan Al-Quran itu hanya perkataan manusia biasa in hadha illa qaulul bashar dia hanya perkataan manusia biasa makanya kemudian Allah Subhanahu wa taala mengancam baginya sebuah azab yang pedih yaitu sauslihi sakor. Aku akan masukkan dia ke dalam neraka sakor. Apa itu neraka sakor? Kata Allah. Jangan disangka itu neraka biasa. Wa ma adraka ma sakor? Tahukah kamu apa itu neraka sakor? Itu bukan neraka biasa. Dan ini tempat khusus bagi manusia-manusia yang sudah sibuk dengan dosa-dosa dan dia tidak akan menyisakan sedikit pun apa yang terdapat di tubuhnya la tubqi wala tadhar dan seluruh tubuhnya akan hangus dibakar oleh api dalamnya lawahatun lil bashar lawahatun lil bashar membakar semua tubuhnya yang menjaga adalah ada 19 malaikat yang menjaga itu. Kata Allah, alaiha tis'ata asyar. Mendengar ini, Abu Jahal senang. Tis'ata asyar. Hanya 19. Kita jumlah kita banyak. <laughs> Nanti keroyok malaikat itu. Nah, dia disangkanya malaikat kecil-kecil seperti dia alaiha tis sampai di sini Insya Allah kita lanjutkan kajian kita pada pertemuan datang. semoga Allah kita semua wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh